والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kekuatan untuk bisa duduk bermajlis di majelis-majelis ilmu yang masih memberi, yang masih memberikan kita kesempatan waktu untuk bisa menuntut ilmu yang mana merupakan kenikmatan yang sangatlah besar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita waktu luang sebagaimana perkataan sebagian salaf wal waktu anfasu ma unita wa arahu ashalu ma yadhi'u wal waktu anfasu ma'unita bihifzihi dan waktu itu adalah sesuatu yang anfas sesuatu yang paling berharga yang seharusnya engkau menjaganya waktu adalah sesuatu barang yang paling berharga yang seharusnya engkau menjaga barang tersebut kemudian syair kemudian Beliau melanjutkan wa arahu ashalu ma yadhi'u akan tetapi saya melihat waktu tersebut ashal sesuatu yang paling mudah untuk disia-siakan jadi waktu adalah waktu merupakan sesuatu yang sangat berharga barang yang paling berharga yang seharusnya ketika orang tersebut memiliki sebuah barang yang sangat berharga maka seharusnya dia menjaga barang tersebut dia akan menjaga barang yang sangat berharga tersebut agar tidak hilang akan tetapi barang yang hab yang berharga ini kata penyair saya melihat barang yang paling berharga ini ashal suatu yang sangatlah gampang sekali disia-siakan oleh manusia. Ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Usul Salatah yang pada pertemuan yang lalu kita telah selesai dalam pembahasan al-Islam yang merupakan landasan utama yang kedua ma'rifatul ma'rifatul dinil islami bin adillah yang mana mu'alif menyebutkan bahwa Islam agama Islam memiliki rukun-rukunnya diantaranya yang pertama agama tersebut martabah memiliki tingkatan. Tingkatan yang pertama agama adalah al-Islam. Yang dimaksud dengan al-Islam adalah amalan-amalan zahir, amalan-amalan yang tampak seperti sholat, seperti zakat, haji, dan lain sebagainya dari amalan-amalan yang terlihat yang zahir. Dan insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan pada tingkatan martabah ats-tsaniyah, tingkatan agama yang kedua. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-martabatu ats-tsaniyatu al-imanu wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان tingkat tingkatan kedua dari agama yaitu adalah al-iman adalah iman. Yang pertama Islam, yang kedua iman, kemudian yang ketiga adalah ihsan. Kita akan membahas tingkatan yang kedua yaitu al-iman. Al-iman wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Sebelumnya kita eh, mengetahui hendaknya kita mengetahui al-iman. Al-iman adalah definisi al-iman yaitu i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih definisi al iman istilah al iman adalah i'tiqadun bil qalb wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih inilah makna iman yang benar yaitu i'tiqadun bil qalb wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih Iman itu adalah i'tikad, keyakinan hati. Kemudian iman itu juga adalah qaulun bil lisan. Melafatkan dengan lisan. Kemudian iman yang ketiga adalah amalun bil jawarih, mengamalkan keimanan tersebut dengan al jawarih dengan anggota badan kita. Inilah iman yaitu i'tiqad, keyakinan hati, qaulun bil lisan, kemudian iman juga adalah qaul ucapan lisan kemudian iman juga adalah amalun bil jawarih mengamalkan dengan al jawarih dengan anggota badan wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah dan iman itu memiliki 70 cabang lebih bid'un wa sab'una syu'bah Iman memiliki 70 cabang lebih Iman memiliki banyak cabangnya Kemudian mu'alif menjelaskan Fa'alaha qawlu la ilaha illallah Wa adnaha imatatul adha anit tariq Cabang iman yang paling tinggi Adalah Qawlu la ilaha illallah Qawl Perkataan la ilaha illallah Ucapan la ilaha illallah Ini adalah cabang iman yang tertinggi Yang termulia wa adnaha imatatul adha 'anit tariq dan cabang iman yang paling rendah adalah imatatul adha 'anit tariq menyingkirkan gangguan dari jalan kemudian wal haya'u syu'batun minal iman dan al haya sifat malu rasa malu adalah syu'bah di antara cabang daripada keimanan. Mu'alif di sini menjelaskan cabang-cabang cabang-cabang imannya itu ada 70 cabang lebih. Cabang yang paling tinggi adalah qaulul la ilaha illallah. Di sini la ilaha illallah menunjukkan bahwa iman yang pertama harus dengan adanya qaul dengan ucapan la ilaha illallah. Ini termasuk keimanan. Kemudian wa adnaha imatatul adza 'anil tariq cabang iman yang paling rendah adalah imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini juga merupakan keimanan yang mana ini adalah perbuatan al-jawarih, perbuatan anggota tubuh. Tadi yang pertama qaulu la ilaha illallah adalah ucapan lisan yang mana ucapan lisan itu adalah bentuk keimanan sebagaimana sebagaimana dalam definisi al-iman yang telah disebutkan tadi adalah qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih wa i'tiqadun bil qalb. Kemudian yang kedua adalah adnaha imatatul adha tariq. Amalun bil jawarih yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini merupakan keimanan. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman dan rasa malu merupakan cabang daripada keimanan. Rasa malu yaitu amalul qalb, perbuatan amalan hati. Oleh karena itu al-iman terbangun dari tiga perkara. Qaulun bil lisan, amalun bil, jawarih dan i'tiqadun bil qalb. Kemudian Malik melanjutkan wa arkanuhu sittatun dan rukun-rukun iman ada enam. Setelah kita mengetahui bahwa iman itu memiliki banyak cabang, 70 cabang lebih. Kemudian Mu'alif melanjutkan bahwa iman tersebut memiliki rukun-rukunnya sebagaimana Islam juga memiliki rukun-rukun. Wa arkanuhu sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari Rukun-rukun iman ada enam Yang pertama Antuk minabillah Yaitu Engkau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah rukun pertama Makna beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu beriman kepada Wujud Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada Kemudian juga termasuk keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala beriman bahwa beriman, beriman tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu segala makhluk yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dialah penciptanya dia juga yang mengaturnya dan dia juga yang memiliki seluruh apa yang ada di muka bumi ini inilah makna tauhid ar-rububiyah dan juga merupakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala al-iman bi uluhiyatih beriman tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala beriman bahwa Allah dialah zat yang berhak untuk disembah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah kemudian juga termasuk keimanan kepada Allah al-iman bi asma'ihi wa sifatih beriman tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini adalah al-iman billah rukun pertama daripada iman tersebut yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk minabillahi wa malaikatihi. Rukun kedua iman yaitu al wa malaikatihi beriman kepada para malaikat. Apa makna beriman kepada malaikat? Yaitu al iman biwujudihim wal iman bi wal, wal imanu bisifatihim wal imanu bi amalihim mana beriman kepada malaikat yaitu beriman tentang wujud mereka bahwa mereka adalah zat mereka adalah ada mereka itu ada wal iman bi asmaihim dan juga beriman kepada nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah sebutkan sebagian nama para malaikat tersebut seperti Jibril, Mikail dan lain sebagainya, maka kita mengimani nama-nama malaikat itu. Kemudian termasuk keimanan kepada malaikat al-iman bi a'malihim, beriman kepada tugas-tugas yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan kepada mereka seperti Jibril Allah Subhanahu wa taala tugaskan tugaskan dia sebagai malaikat yang menurunkan wahyu kepada para rasul dan juga seperti Mikail adalah malaikat yang yang Allah tugaskan untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuhan dan juga malaikat Israfil sebagai malaikat yang meniup sangkakala malaikat yang namanya Malik adalah malaikat penjaga neraka dan lain sebagainya ya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah sebutkan dalam Al-Qur'an inilah makna iman kepada para malaikat yaitu beriman bahwa mereka itu ada dan juga bahwa malaikat mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka tugasnya masing-masing dan juga merupakan iman kepada malaikat yaitu beriman tentang sifat-sifat mereka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang sifat Jibril alaihi salam memiliki situmiati jinah memiliki 600 sayap Jibril, malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Satu sayapnya itu menutupi ufuk, menutupi ufuk. Satu sayapnya Jibril. Itulah makna iman di malaikatnya. Kemudian wa kutubihi beriman kepada kitab-kitab beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mana iman kepada kitab adalah al-iman bi annaha munazzalatun min indillah. Beriman bahwa seluruh kitab yang Allah turunkan kepada para nabi baik itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun sebelum nabi kita kita kita mengimani bahwa kitab-kitab yang Allah turunkan itu adalah kitab yang turun dari Allah Subhanahu wa taala bi annaha munazzalatun min indillah bahwa kitab tersebut semuanya turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga termasuk keimanan kepada kitab yaitu membenarkan <clears throat> kabar-kabar, membenarkan apa yang datang dari kitab tersebut. Membenarkan apa yang datang dari akhbar Al-Qur'an, <clears throat> khabar yang ada dalam Al-Qur'an tersebut. Kemudian juga termasuk keimanan terhadap kitab yaitu mengamalkan hukum-hukum Al-Quran, mengamalkan Al-Quran Al-Karim. Kemudian warusulihi dan juga beriman kepada para rasul. Yang mana makna al-iman kepada rasul adalah al-iman bijami'ir rusul. Mengimani seluruh rasul seluruh rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Kita beriman bahwa mereka semuanya adalah para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka dengan membawa agama Islam. Kemudian juga wal imanu bil yaumil akhir. Yang pertama iman billah, kemudian iman dengan para malaikat, wa kutubih, beriman kepada kitab-kitabnya, kemudian beriman kepada para rasul para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, kemudian yang kelima beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir ini merupakan rukun iman yang kelima. Kemudian yang rukun iman yang keenam adalah al-iman bil qadari khairihi wa syarrih, beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Makna iman terhadap takdir yaitu kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan seluruh makhluknya ini dan dia juga yang telah menentukan takdir-takdir mereka masing-masing. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dialah yang menciptakan segala sesuatu kemudian menentukan takdirnya. Kemudian والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين dan dalil tentang keenam rukun iman ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala laisal birra an tuwallu wujuhakum bukanlah suatu kebaikan kalian kalian antuwallu wujuhakum bukanlah suatu kebaikan kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat walakinnal birra man amana billah akan tetapi kebaikan itu adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya dan beriman kepada para nabi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa albir bahwa kebaikan itu adalah beriman kepada Allah yaitu merupakan rukun iman yang pertama, kemudian wal yaumil akhir rukun yang kedua beriman kepada hari akhir dan juga beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada para nabi. Kemudian wa dalilul qadari qauluhu ta'ala dan dalil tentang qadar yang mana qadar ini termasuk iman termasuk rukun iman dalilnya adalah firman Allah Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu Sesuai dengan takdirnya sesuai dengan takdirnya segala sesuatu yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu terjadi berjalan sesuai dengan takdirnya masing-masing inilah dalil yang menunjukkan bahwa rukun iman itu ada enam yaitu ayat laisal birra an wujuhakum kemudian juga ayat tentang dalil qadar inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar dengan ini kita telah selesai maratibul al-martabatus Thaniyah yaitu tingkatan yang kedua yaitu al-iman. Kemudian mualif melanjutkan al-martabatus Thalithah tingkatan agama yang ketiga yaitu al-ihsan. Al-ihsan ruknun wahidun wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan maknanya adalah kebaikan, amalan kebaikan, kebajikan itu merupakan ihsan. Al-Ihsan ini memiliki satu rukun. Apa rukun Islam? Apa, apa itu rukun ihsan? Ma'alif menyebutkan Anta'budallah ka'annaka tarah Fa illam takun tarahu fa innahu yarak Engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Seakan-akan engkau melihatnya Jadi kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala dengan itu kita ikhlas semakin kita bisa meningkatkan ihsan kita merasakan bahwa kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala maka ibadah tersebut semakin ikhlas tentunya kemudian fa illam takun tarahu fa innahu yarak jika tidak bisa seperti itu, jika tidak bisa kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah, maka hendaknya kamu mengetahui fa takun tarah Fa'innahu innahu yarak hendaknya engkau mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang melihatmu, dialah yang melihat amalan-amalan yang kamu kerjakan. Berdalilu qawlu ta'ala dan dalil tentang ihsan ini adalah firman Allah Innallaha ma'al ladzina attaqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang muhsinun, orang-orang yang berbuat baik. Dan juga dalil tentang ihsan adalah firman Allah, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul 'alim." Dan bertawakkallah kamu wahai Muhammad pada zat yang maha perkasa lagi maha penyayang Alladhi yaraka hina takum Dialah zat yang melihat Alladhi yaraka yang melihat kamu Ketika kamu berdiri Melakukan sholat malam Wa taqallubaka fis Dan dialah yang melihat kamu Melihat gerik-gerik kamu ketika sujud kepada Allah Subhanahu wa taala innahu huwas samiul alim dialah zat yang maha penyay- yang maha mendengar lagi maha mengetahui Kemudian juga dalil tentang ihsan dalam dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala melihat gerak-gerik kita, melihat seluruh apa yang kita lakukan. Maka inilah makna ihsan yaitu kita beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat kita. Seakan-akan kita melihat Allah. Jika tidak bisa, maka hendaknya kita beribadah kepada Allah dengan kita mengetahui bahwa Allah lah yang melihat keadaan kita semua. Dan juga firman Allah, "Wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min Qur'ani wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan id tufiduna fi." Wa ma takunu fi sya'ni wa ma takunu fi sya'ni dan dalam keadaan apapun kalian berada wa ma tatlu minhu min Qur'an dalam ayat apa saja yang kalian baca wala ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan ittufiduna fi dan amalan apapun yang kalian kerjakan kecuali kami yang menjadi saksi atas amalan kalian tersebut demikianlah rukun ihsan yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak Kemudian Malik melanjutkan wad dalil minas sunnati hmm. hadis Jibril al-masyhur dan dalil yang menunjukkan bahwa agama agama itu terdiri terbangun dari tiga martabah, tiga tingkatan Islam dan iman dan ihsan. Dalilnya adalah hadis Jibril yang sangat yang panjang yang telah masyhur dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah tatkala kami sedang duduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ittala'a alaina rajulun shadidu bayadith thiyab tiba-tiba muncul ke arah kami rajulun shadidu bayadith thiyab seorang yang sangat putih pakaiannya shadidu sawari syar shadidu sawari syar yang sangat hitam rambutnya la yura alaihi atharus safar, tidak tampak pada tubuhnya asar-asar safar. Bukan seperti seorang musafir keadaannya. Wala ya'rifuhu minna ahadun dan tidak ada di antara kita yang mengenalnya. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai orang itu duduk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lalu orang itu menyandarkan lututnya kepada rukbatih kepada kedua lutut Rasul sallallahu alaihi wasallam wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi serta meletakkan kedua telapak tangannya kepada paha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Muhammad, kemudian orang tersebut mengatakan, "Wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, ceritakanlah aku tentang Islam, apa itu Islam?" Faqala Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila Islam itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah syahadat an la ilaha illallah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah engkau menegakkan salat menunaikan zakat berpuasa pada bulan Ramadan berhaji jika engkau memiliki kemampuan. Kemudian setelah orang tersebut bertanya, dia mengatakan qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Orang tersebut mengatakan sadaqta engkau telah benar. Fa'ajibna lahu maka kami heran. Fa'ajibna lah maka kami heran bagaimana dia bertanya kemudian dia juga yang membenarkan pertanyaan yang telah dijawab tersebut Kemudian orang itu mengatakan lagi, "Akhbirni 'anil iman." Beritakan aku tentang iman. Apa itu iman? Qala an tu'mina billah wa malaikatih wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Lalu orang tersebut menjawab, "Sadaqta, engkau telah benar." Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Kemudian orang itu mengatakan lagi, "Beritakanlah aku tentang apa itu ihsan." Qala an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau berihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Fa takuntarah takun tarah jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dialah yang melihatmu. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan, sebagaimana yang telah mualif tadi menyebutkan yaitu tentang martabah ad-din, maratibuddin. Kemudian orang tersebut melanjutkan, fa akhbirni anis sa'ah. Beritakanlah aku tentang hari kiamat, kapan waktunya, Qala mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidaklah lebih tahu. Mal mas'ul orang yang ditanya tentang hari kiamat tersebut bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. yakni sama-sama tidak tahu. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidaklah lebih tahu dari yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha kalau begitu berita beritakanlah aku beri, beritahu aku tentang tanda-tandanya tanda-tanda kiamat Kalau qala antalidal amatu rabbataha tanda-tandanya adalah apabila budak wanita melahirkan tuan putrinya tuannya apabila budak wanita melahirkan tuannya sendiri adalah tanda-tanda hari kiamat wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan dan kau melihat orang-orang yang memakai antara hufah orang yang tidak memakai alas kaki yaitu tidak beralas kaki al-urah orang-orang yang orang peng penggembara al-hufah yaitu orang yang tidak beralas kaki al-urah yaitu penggembala penggembala domba al-alata ri'a asyai orang-orang yang melarat mereka saling bersaing dalam membangun bangunan yang tinggi-tinggi mereka bersaing dalam membangun bangunan yang bermegah-megahan orang yang tidak memakai tidak memakai alas kaki orang-orang penggembara domba orang yang melarat mereka akan tapi mereka berlomba-lomba dalam membangun bangunan yang megah. Itulah di antara tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama adalah apabila budak wanita melahirkan tuannya, kemudian apabila orang-orang yang tidak memakai alas kaki, bertelanjang kaki, yang tidak memiliki apa-apa akan tay mereka saling bersaing dalam membangun bangunan yang tinggi. Kemudian fama bawa falabitna malian. Kemudian orang itu pergi berlalu Balabitna malian sementara sementara kami masih berdiam berdiam diri. Faqala ya Umar atadri man Manisail Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Umar, apakah kamu tahu siapa tadi yang berbicara, siapa tadi yang datang, siapa yang bertanya tadi?" Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala hadha Jibril atakum yuallimukum amra dinikum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dialah Jibril, dia datang kepada kalian dalam rangka mengajarkan agama ini pada kalian. Dengan ini kita selesai al Asluthani. kita telah selesai dari al Asluthani yaitu ma'rifatu dinul islami bil adillah. Kemudian kita masuk sedikit tentang al-aslu pokok yang ketiga dari pokok yang ketiga yang harus kita ketahui yaitu ma'rifatu nabiikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenal nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim wa Hashim min Quraisy wa Quraisy min al-Arab nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah bapak beliau Abdullah bin Abdul Muttalib bapak kakek beliau adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini bukanlah isim, bukanlah nama akan tapi lakop. Nama Abdul Muttalib adalah Syaibah. Namanya Abdul Muttalib Syaibah. Abdul Muttalib adalah lakop julukan. Kemudian bin Abdul Muttalib bin Hashim. Bapaknya kakek Nabi namanya adalah Hashim wa Hashim min Quraisy dan Hashim dari suku Quraisy wa Quraisy al Arab dan suku Quraisy termasuk dari bangsa Arab wal Arab min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim dan bangsa Arab adalah keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim Al-Khalil alaih wa ala nabiyina afdalus salati wassalam keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim adalah bangsa Arab. Nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim wa Hashim min Quraisy wa Quraisy min al-Arab. Wal Arab min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Kemudian walahu min al-umri 63 sanah. Umur beliau 63 tahun. Minha arba'una qabla an-nubuwah 40 tahun belum menjadi nabi. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 40 tahun masih belum mendapat wahyu, masih menjadi masih biasa, belum diangkat sebagai rasul. Wa thalatun wa ishruna nabiyan rasulan. Beliau terangkat sebagai rasul, sebagai nabi selama 23 selama 23 tahun sebagai nabi dan rasul 23 tahun sebagai diangkat sebagai nabi dan rasul. Jadi umur umur beliau 40 tahun, kemudian setelah 40 tahun beliau diutus oleh Allah diturunkan kepada beliau wahyu dan jadilah beliau seorang nabi dan rasul selama 23 tahun. Nubbi abi Iqra wa ursila bil mudaththir. Beliau diangkat sebagai nabi dengan Iqra, surat Iqra wa ursila dan diutus sebagai rasul dengan surat Al-Mudathir. Wa baladuhu Makkah, tempat asal beliau adalah Makkah. Wa hajara al Madinah, wa hajara al Madinah, kemudian beliau hijrah ke Madinah. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau dalam rangka memperingatkan manusia dari kesyirikan dan mengajak mereka kepada tauhid. Jadi Allah mengutus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka memperingatkan mereka, melarang mereka untuk berbuat syirik dan mengajak mereka kepada tauhid, mengesahkan Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal muddatsirukum fa'anzir wahai orang-orang yang berselimut, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir." Kum bangunlah dan berikan peringatan warabbaka fakabbir dan agungkanlah Rabbmu wasiyabaka fatahhir sucikanlah pakaianmu warujza fahjur tinggikanlah ting tinggalkanlah ar-rujz adalah berhala Tahjur, tinggalkanlah berhala-berhala itu wala tamnun tastakfir dan janganlah kamu memberi sedangkan kamu menginginkan balasan yang lebih banyak wali rabbika fasbir dan bersabarlah dalam ketaatan kepada Rabbmu. Ini ayat Al-Mudathir, ini surat Al-Mudathir yang dengan surat ini Rasulullah SAW Alaihi Wasallam diutus menjadi seorang Rasul. Kemudian Malik menjelaskan makna ayat tersebut. Wa makna kum faanzir yunziru anis syirki wa yad'u ila tauhid. Dalam ayat kum faanzir maknanya adalah memperingatkan dari kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Wa rabbaka fakabbir maknanya azimhu bit tauhid. Makna wa rabbaka fakabbir adalah azimhu agung, agungkanlah Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya wa thiyabaka fatahhir kemudian ayat wa thiyabaka fatahhir maknanya ay tahhir a'malaka 'anil syirki bersihkanlah amalan-amalanmu dari kesyirikan kemudian warujza tahjur tinggalkanlah berlepas dirilah al asnamu hajruha ar-rujz al asnamu hajruha tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha. ar rujz fahjur maknanya adalah ar-rujuz al-asnam. Rujuz lafaz rujuz adalah al-asnam berhala-berhala. Wa hajruha makna fahjur makna hajar adalah menjauhi dan meninggalkan berhala-berhala tersebut. Meninggalkan berhalanya dan berlepas diri meninggalkan dan berlepas diri daripada orang-orang yang menyembah berhala berhala tersebut mungkin sampai di sini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah Allah.